Apa dalilnya? ayat dalam surat At-Taubah, "Astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." In tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Lalu kenapa di sini Rasulullah memintakan ampun? Kenapa ini? Abdullah. Eh, kemungkinan adalah sebelum datang larangan atau atau apa? Atau ini dihukumi muslimin atau disebabkan mereka yang meminta uzur ini adalah muslimun fit Maka dimintakan ampun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa jumlahnya? Semuanya, karena yang meminta udur ada berapa semuanya? Tujuh. Ah. Kemana kamu? Terbawa oleh angan-angan. Berapa jumlahnya, Mam? 80. Pas. Lebih. Lebih lebih, Lebih seratus, atau lebih ratus. Dari kalangan Ansor dari kalangan munafikin al-ansor ada 80 sekian. Bid'un itu artinya bid'atun atau bid'un itu bilangan dari 3 sampai 9 itu namanya bid'un. Jadi kalau bid'un wa sab'un maka 70 sekian. Kalau bid'un wa samanun berarti 80 sekian. Paham? Amlek. Bid'un itu jumlah berapa, Lek? 3 sampai sembilan itu bisa dibilang bid'un. Lima orang juga bisa dibilang bid'un. Laki-laki maupun perempuan juga bisa dibilang bid'un. Jadi para mukhallafun yang mereka meminta udur pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlahnya yang diceritakan Ka'ab bin Malik ada 80 sekian orang. Belum lagi dari Bani Ghifar, dan belum lagi dari pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka ada banyak maka ada banyak <clears throat> Qala Ka'b bin Malik, qala imam Muslim rahimahullahu taala, qala Ka'b Maka setelah orang-orang mukhallafun selesai, aku datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala aku menyalami beliau, dalam sebagian riwayat beliau berpaling membuang muka. Kemudian aku salami dan beliau tersenyum. Tersenyumnya orang yang sedang marah. Lalu beliau mengatakan ke sini, kemarilah wahai Ka'ab. Aku pun datang dan aku berjalan sampai duduk di depan beliau. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu tidak ikut dalam perang tabuk? Bukankah sudah engkau beli kendaraanmu? Maka Ka'ab bin Malik menjawab, "Ya Rasulullah, sungguh demi Allah, seandainya aku duduk di depan orang lain selainmu dari para pen, penduduk dunia, sungguh aku akan melihat bahwasanya aku bisa lolos dari kemurkaannya dengan sebuah udur. Karena aku sungguh diberikan kemampuan di dalam berkata, "Walaqad itu jadalan." Aku diberikan kemampuan di dalam berkata. Pinter berkata, pinter membolak-balik perkataan. Akan tetapi sungguh demi Allah, aku tahu jika seandainya aku berbicara kepadamu pada hari ini dengan pembicaraan dusta, kamu akan ridho dengan pembicaraan tersebut. Sungguh, Aku khawatir Allah Subhanahu wa taala akan membuatmu marah di kemudian hari. Tapi jika seandainya aku berkata dengan perkataan yang jujur dan engkau pasti akan marah, sungguh aku mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kejujuranku. Demi Allah wahai Rasulullah, pada hari itu aku nggak punya uzur sama sekali. Demi Allah, Aku tidaklah lebih kuat, tidak pula lebih mudah dariku saat aku tidak berangkat dan membolos darimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amma hadza faqad shadaq. Adapun yang satu ini maka dia telah jujur. Fakum hatta yakdi Allahu fi. Maka berdirilah sana sampai Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan memutuskan perkaramu wahai Ka'ab. Inilah kisahnya Ka'ab bin Malik di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengakui apa adanya karena meyakini seandainya beliau berdusta pun itu tidak akan awet. Itu hanya sementara. Itu hanya membuat aman cuma sementara saja. Sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberitakan kepada Rasulullah akan kedustaan tersebut. Jadi tidak ada gunanya berdusta. Ini sebagai pelajaran bagi kita hendaknya seseorang itu berpikir panjang. Jangan mengambil yang instan dan tidak awet. Carilah sesuatu itu yang awet, yang ber bertahan hingga lama. Jangan memikirkan segala sesuatu itu secara spontan atau yang instan, tapi berpikirlah panjang. Cari yang maslahatnya itu jangka panjang. Kalau saya dusta, saya cuma selamat sebentar. Tapi kalau saya jujur, saya akan mendapatkan rasa sakit dari kemarahannya Rasulullah dan juga kaum muslimin tapi insya Allah saya akan selamat di, di kemudian hari. Ini adalah pemikiran seorang yang kayis, seorang yang cerdas. Jadi seorang yang cerdas itu milih sesuatu yang jangka panjang. Milih sesuatu itu yang bertahan lama. Keamanan dan keselamatan sementara, kenikmatan sementara itu nggak akan berguna. Jangan hanya mencari kesenangan yang sementara, sementara engkau sedangkan engkau mengorbankan keselamatan yang abadi yaitu di akhirat. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita semua untuk meniru Ka'ab bin Malik, pikir panjang. Jangan mencari sesuatu yang instan, tapi dipikir jangka panjangnya, perbuatan saya ini nanti akibatnya bagaimana? Dampaknya seperti apa? Itu hendaknya dipikir matang. Paham? Jadi hendaknya seseorang itu berpikir matang. Ya, agak dibesarkan dikit biar nggak capek. Hendaknya seorang itu berpikir matang. Tidak mengambil instan. Dan ini juga ya ikhwan sebagai pelajaran hendaknya seseorang itu mengedepankan al-ajilah daripada al-ajilah. Mending memilih sesuatu yang ajil, yaitu akhirat. Daripada kamu cuma selamat di dunia tapi di akhirat. Mending bersusah-susah dahulu. Lalu bersenang-senang kemudian. Daripada harus bersenang-senang dahulu tapi bersusah-susah kemudian. Dengan jangka, dengan jangka waktu yang lebih panjang. Hendaknya seorang mukmin seperti itu. Maka na yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha Liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura hendaknya dipikir matang dan mengedepankan al-ajilah. Dan ini juga sebagai pelajaran bahwasannya yang manis di awal itu akan pahit di akhir. Sebaliknya yang pahit di awal akan manis di akhir dan itulah dengan itulah kata Imam Ibnul Qayyim tegak dunia dan akhirat. Maka kamu milih manis di awal, pahit di akhir, atau pahit di awal lalu manis di akhir ini tinggal milih. Dan ini juga sebagai pelajaran hendaknya manusia itu lebih mengedepankan nggak apa-apa membuat manusia marah yang penting Allah Subhanahu wa taala ridho daripada membuat Allah marah tapi manusia itu ridho. Man ardo man askhotol man man ardollaha sakhatin nas dan juga man ardon nasa khotillah Askhotahullah. Barang siapa yang hanya membuat manusia ridho, maka barang siapa yang hanya membuat manusia ridho dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan menjadikan manusia itu murka kepadanya. Maka tidak ada gunanya mencari keridoan manusia kalau mengorbankan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kalau beresiko kemurkaan Allah. Maka kata Ka'ab bin Malik, ini la arju fihi ukballah. Sesungguhnya aku berharap akibat yang baik, kesudahan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ukbah. Kalau afu maknanya adalah maaf. Semoga Allah memaafkanku, nggak apa-apa. Aku berkata jujur, sedangkan kau dan kaum muslimin akan marah, wahai Rasulullah. Nggak apa-apa. Saya lebih berharap Allah Subhanahu wa taala memaafkanku di kemudian hari. Ini loh ya ikhwan, sikap dewasa yang harus kita tiru dalam menghadapi masalah. Di dalam memecahkan suatu problem. Di dalam menghadapi cobaan, hendaknya seseorang berpikir panjang, berpikir matang, dipertimbangkan seluruh pertimbangannya. Apakah itu resikonya nanti di dunia dan di akhirat ataukah hanya di dunia saja? Ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan penjelasan yang apa adanya dari Kabi bin Malik maka beliau mengatakan amma hadza adapun yang satu ini maka dia telah jujur. Ini juga mengandung banyak fawaid dalam ucapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini. Jadi kan orang-orang pada datang semua, mereka alasan Rasulullah gini gini gini gini gini gini. Ah. Sampai akhirnya datang ke Abu Malik. Tapi yang terakhir, sebelumnya sudah dua, sudah datang dua orang temannya. Kaab yang paling terakhir, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Kaab, ah, kalau ini jujur, amma hadha, nah ini baru jujur gitu loh. Paham? Kalau yang tadi-tadi itu, yang beralasan, yang mengutarakan banyak udur, ini nggak jelas. Nah kalau ini jujur ini ya, satu ini jujur gitu kata Rasulullah. Amma hadha, makanya pakai amma hadha. Pakai amma. Adapun yang satu ini maka dia telah jujur. Kata Syekh Muhammad bin Ali bin Adam, ucapan Rasulullah maka dia telah jujur. Ini adalah sebagai sindiran bagi yang sebelum-sebelumnya. Berarti yang sebelum-sebelumnya nggak jujur. Paham? Ketika Rasulullah bilang, ah, nah yang satu ini baru jujur. Maka ada indikasi yang sebelumnya Rasulullah juga meragukan kejujuran mereka. Tidak yakin kalau mereka itu jujur. Ini sebagai pelajaran bahasanya banyak alasan itu malah membuat orang itu malah kadang nggak percaya. Mending apa adanya saja. Kalau kamu banyak beralasan, banyak bergaya, banyak beralibi, banyak berkata putar sana putar sini, orang malah nggak percaya. Tapi kalau orang itu to the point, langsung ngomong apa adanya, simple, gak berbelit-belit, ini malah dipercaya sama orang. Maka kata Syekh Muhammad bin Ali bin Adam, ucapan Rasulullah amma hadza faqad sadaq, ini adalah sindiran bagi yang sebelum-sebelumnya. Bahwasanya yang sebelumnya itu meragukan. Ada indikasi bohong. Rasulullah sudah tahu. Allah mereka banyak alasan. Sudah hafal Rasulullah sudah hafal. Makanya ketika Ka'ab bin Malik datang dan berkata apa adanya, Rasulullah bilang, "Amma hadza faqad sadaq." Nah, kalau ini baru jujur. Nah, ini ya, ini betul ini jujur kalau yang satu ini. Dan ini ikhwan sebagai dalil dalam pembahasan usul fikih bahwasannya ikrar pengakuan atas diri sendiri ini diterima tanpa harus ada bukti. Paham? Dalam usulul fikih, dalam pelajaran ilmu usul, al-ikrar, pengakuan seseorang atas dirinya sendiri ini adalah diterima tanpa ada bukti. Tanpa butuh kepada bukti. Kamu ngaku, saya berzina Rasulullah. Saya berzina. Diterima. Gak perlu saksi. Berbeda kalau kamu bersaksi atas orang. Fulan berzina. Maka harus datangkan empat saksi. Tapi kalau kamu ngaku sendiri saya berzina. Atau saya mencuri. Atau saya berbuat dosa. Maka ini adalah langsung diterima. Langsung langsung diterima. Al-ikrar ini adalah bahkan dikatakan bayinah yang paling kuat. Al-iqrar adalah bayinah yang paling kuat, tidak memerlukan, tidak mem, tidak membutuhkan bukti yang lain. Di sini Rasulullah langsung bilang, "Amma hadza faqad sodak langsung dihukumi jujur sama Rasulullah. Padahal apa buktinya? Apa korinahnya kalau orang itu jujur? Tapi sama Rasulullah langsung dihukumi. Ini adalah jujur. Kenapa? Karena pengakuan seseorang atas dirinya sendiri secara hukum akal itu jarang orang itu berakal kemudian kok berdusta atas dirinya sendiri dan merugikan dirinya sendiri itu jarang. Iya apa enggak? Jadi ilmu usul ini juga bersandarkan kepada alasan logis, alasan akal. Masa ada orang itu bohong, saya punya hutang kepada seseorang 500 juta, bohong. Masa ada? Sudah bohong merugikan diri sendiri, nggak mungkin. Jadi secara akli ya, secara akal, orang yang berakal, bukan orang gila. Kalau orang berakal, nggak mungkin. Dia itu mau mengakui kerugian atas dirinya. Nah, disebabkan alasan logis inilah, itu sudah menduduki sebagai jabatan bayinah. Sehingga orang yang mengaku merugikan dirinya, ini tidak butuh lagi kepada bukti. Bukti, karena itu sudah cukup sebagai bukti. Karena itu sudah cukup sebagai sebagai bukti. Karena itu Rasulullah langsung bilang amma hadza faqad sodak. Ini sebagai dalil bahwasanya ikrar di dalam pembahasan usulul fiqh itu sudah makbul, sudah langsung diterima. Tidak perlu bukti lagi dan itu bil ijma. Ikrar adalah bayina itu bil kita buat sunnah secara ijma juga. Nanti nanti kalau belajar usul fikih ada itu tentang ikrar, pengakuan seseorang atas dirinya pengakuan yang merugikan dirinya itu sudah langsung diterima, nggak perlu lagi bukti. Kenapa tadi alasannya? Karena pengakuan seseorang yang merugikan dirinya itu sudah hampir rata-rata itu adalah jujur. Nggak mungkin seorang itu berdusta mengaku dirinya itu melakukan hal-hal yang merugikan. Nggak mungkin. Yang merugikan dirinya. Tiba-tiba ngaku gitu, saya saya punya tanggungan atas orang 500 juta. Padahal enggak, ya enggak mungkin lah. Tapi kalau mengaku dia itu untung banyak. Orang itu punya utang kepada saya 500 juta. Nah itu bisa. Makanya ikrar itu diterima atas dirinya sendiri tapi nggak diterima kepada orang lain. Itu kaedahnya seperti itu. Ini termasuk salah satu dalilnya. Bahwasanya Rasulullah langsung menghukumi Ka'ab sebagai jujur ketika Ka'ab mengaku dengan pengakuan yang merugikan dirinya sendiri. Karena jarang orang itu dusta dalam pengakuan yang merugikan dirinya. Paham kaidah ini? Paham? Amma hadza faqad sadaq. Kata Rasulullah langsung dihukumi jujur. Gak perlu saksi, gak perlu bukti. Bahwasanya pengakuannya yang dia itu gak punya udur sama sekali. Ini sudah pasti jujur. Karena gak mungkin orang itu berdusta. Merugikan dirinya kok dusta. Gak mungkin berdusta itu ketika menguntungkan dirinya itu banyak orang berdusta alasan supaya lihat dia lepas, supaya dia lolos dari jeratan hukum. Ini banyak orang dusta. Tapi kalau orang itu minta dihukum, ini jarang yang dusta pasti jujur. Ada orang dusta minta dihukum. Itu. Jadi ini adalah termasuk dalil dari dalam kaidah usul fikih tadi. Annal iqrara hujjatun alal mukir yukhadu bihi wa yuhkam alaih bimuqtadah wa huwa aqwa al-adillah li anna ihtimal syirki fihi arjah min ihtimalil kadhib. Idil aqilu la yukirru adatan wa la yatarattabu wa la yurattibu haqqan lil ghair ala nafsi illa idza kana Itu alasannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menghukumi Ka'ab itu jujur. Ini juga nanti pengaruh ya ikhwan ketika Ka'ab mau merawat. Maka di, makanya saya sebutkan ini. Diingat. Karena Ka'ab nanti setelah mengaku Terus pulang, direcokin sama orang-orang, disuruh ngeralat. Nah, gak mungkin ucapan seperti ini bisa diralat itu gak mungkin. Lihat nanti. Fakallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma hadza faqad sadaq. Fakum hatta yakdi Allahu fik. Maka berdirilah sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkaramu ini. Jadi masih tetap dihukum. Ini sebagai dalil bahwasannya kejujuran itu memang baik kejujuran itulah yang diperintahkan. Tapi yang namanya dosa tetap ada hukuman, ada hukumannya. Bukan terus karena kamu sudah jujur kemudian gugur semua dosamu enggak. Justru malah yang yang berdosa itu justru malah yang dihukum. Itu malah yang baik. Jadi walaupun kejujuran itu adalah yang diperintahkan, tapi bukan berarti dosa itu enggak dihukum, masih dihukum. Itulah yang diperintahkan agar seseorang jujur. Tapi yang namanya dosa ya tetap ada hukumannya, Pak. Harus masih tetap totalan. Gimana? Kamu melakukan kesalahan ya tetap harus masih menanggung jawabkan kesalahanmu. Gitu. Dan ini sebagai dalil bahwasanya hukuman itu ya lebih baik. Jadi kalau kamu dihukum, diberikan hukuman, diberikan sanksi, ini malah untuk kebaikan bagi kamu agar kamu terdidik dan mengambil pelajaran mengambil ibrah dalam hukuman karena hukuman itu mendidik. Jadi hukuman itu bukan karena keburukan. Gurumu yang ngasih kamu hukuman itu bukan malah membenci kamu, itu malah sayang sama kamu karena hukuman itu mendidik. Sudah saya sebutkan berkali-kali. Anak-anak yang tak hukum, ya tak suruh pulang, tak suruh pulang dulu ke rumah. Ini semua adalah demi kebaikannya. Demi kebaikannya agar dia mau mengambil pelajaran, mau mengambil ibroh, belajar bertanggung jawab, dan macam-macam. Maka di sini Kaab juga dihukum. Yang jujur justru malah dihukum, sedangkan yang dusta malah dibiarkan. Ini sebagai bukti bahwasanya yang yang yang terus dihantam adalah yang lurus. Paku itu kalau yang masih lurus tetap dipukul terus, tapi kalau yang sudah dipukul bengkok sudah dibuang. Manusia juga seperti itu, yang kuatlah yang dihukum, yang kuatlah yang diberi cobaan. Kalau yang sudah bengkok dibuang sama Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Maka yang luruslah yang dihantam terus. Sedangkan yang bengkok sudah dibuang. Kalau vakum tuh maka setelah diusir sama Rasulullah, pulang, pergi sana, Rasulullah. Oh kalau ini, nah ini baru jujur, ya sudah, pergi sana. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan perkaramu, vakum tuh. Maka Kaab bin Malik dengan penuh kesedihan, beliau berdiri beranjak pergi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasara rijalun min Bani Salimah. Lalu aku diikuti, lalu saro itu apa? Langsung bangkit juga. Jadi ketika aku kan tadi kan duduk di depan Rasulullah, pas diusir sama Rasulullah suruh pergi, aku pergi, nah, ikut ada banyak orang-orang ikut ngejar aku. Jadi Kabul Malik dikejar atau bergegas. Saro itu bangkit dan berdiri, ikut cabut juga. Wasara rijalun min Bani Salimah. Beberapa laki-laki dari Bani Salimah. Fattabauni. Mereka mengikuti aku di belakangku. luli, maka mereka katakan kepadaku, Wallahi ma'alimnaka. Adnab dadamban qabla hadha. Sungguh demi Allah, kami enggak pernah mengetahui kamu berdosa sebelum ini. Ini dosa pertama ya. Jadi wala alam ini entah tujuannya itu memang niat mau bantu atau memang mau menjerumuskan tambah menjerumuskan ke apa wala alam. Pokoknya omongannya orang ini nggak beres. Paham? Yang diperintahkan atau yang disarankan sama beberapa laki-laki ini nggak beres. Gak tahu niatnya memang mau nolong atau memang tambah semakin menjerumuskan nggak tahu. Allah alam. Yang jelas mereka pokoknya Ngomong terus Wallahi ma'alimnaka dan damban. Kami nggak tahu kamu berbuat dosa sebelum ini. Lakot ajasta, sungguh kamu telah lemah. Fi an la takuna itadarta ila Rasulillah sallallahu alaihi Kamu itu nggak bisa meminta udur kepada Rasulullah SAW. Ah, lemah kamu itu. Jadi dikomeni sama mereka. Kan mereka kan lihat Kaab bin Malik aku kan, terus setelah itu disuruh pergi sama Rasulullah, akhirnya dikejar. Kamu lemah ya? Kamu baru dosa ini kan? Kamu lemah nggak bisa kamu minta uzur pada Rasulullah. pokoknya digeremengi. Terus direcokin terus. Bima i'tadara ilahil mukhallafun kamu nggak bisa tuh seperti orang-orang itu minta uzur pada Rasulullah. Sebagaimana orang-orang yang lain itu nggak bisa bahwa kamu kayak gitu. Lemah kamu itu. Fakat kana kafiyaka dambaka istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lak. Karena kafiyah ka isim fa'il dia sebagai khobar kana muqaddam dan baka sebagai maf'ul bih dari kafi. Istighfaru ini mutanaza, ini tanazu. Istighfaru irabnya itu juga isim kana dan juga dia itu adalah fa'il dari isim fa'il kafika. Paham? Fakot kana dan dzambaka istighfaru rasulullah sebenarnya cukup untuk dosamu itu kamu itu dimintakan ampun sama Rasulullah sudah beres kok kamu nggak bisa gitu aja Gitu loh maksudnya. Fakot kana kafiyah kadambak Sebenarnya sungguh telah mencukupi dosamu itu. Apa? Istighfarnya Rasulullah. Lah kamu gitu aja kok nggak bisa. Oh cuma minta udur, maaf Rasulullah, saya nggak ikut perang, tolong maafkan saya, tolong minta akan ampun saya kepada Allah. Masa gitu saja nggak bisa? Nah, gitu loh. Istighfar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qala fa wallahi ma zalu yu'annibunani. Kata Ka'ab, mereka itu ngoceh terus. Sungguh demi Allah mereka itu terus menerus mencelaku yu'annibunani. Mencelaku. Jadi komeni terus, dikritik terus. Kamu gitu aja kok nggak bisa loh. Tadi minta maaf kan enak ya. Ngapain susah-susah, ngapain repot-repot, cuma minta maaf pada Rasulullah, minta dimintakan ampun, wes cukup sebenarnya gitu. Jadi ngomel terus mereka ngomong terus abdi namanya. Wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi. Sampai aku itu ingin balik. Sampai terbetak, terbetik dalam benak aku aku itu ingin balik kepada Rasulullah dan aku dustakan pengakuanku yang pertama tadi. Ah, lihat. Saking kalutnya Ka'ab bin Malik sampai mau balik. Nah, inilah ya ikhwan gara-gara Beberapa orang-orang yang pikirannya itu mereka enggak tepat. Sampai Ka'ab bin Malik sudah mengambil keputusan yang benar, mau balik salah. Ini keputusan siapa yang kira-kira benar? Enaknya Ka'ab itu sebenarnya itu e, minta maaf dan berdusta, punya udur, atau enaknya jujur sebenarnya. Yang paling pas itu biasa jane Kalau kamu milih mana, Jar? Milih jujur atau milih kata orang-orang ini tadi? Pilih mana enaknya? Pilih jujur lah ya kan? Jadi sudah tepat kan? Keputusan Ka'ab bin Malik ini sudah tepat untuk jujur. Tapi gara-gara dikritik habis sama beberapa orang-orang tadi, kamu itu loh gini-gini Sampai Ka'ab bin Malik oh, wah iya ya, enaknya tak balik saja. Tak ralat lah omonganku tadi, biar enak. lihat, padahal Ka'ab bin Malik sudah tekadnya sudah bulat untuk jujur. Gara-gara dikomeni ambek nih, gara-gara dikomeni ambek konco nih, Kak. Hampir nggak betah. Ini loh pengaruhnya komennya manusia itu. Kalau kita nggak betah, kalau kuping kita nggak tebal menghadapi ocehannya manusia. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja hampir-hampir beliau nggak kuat. Walakad na'lamu annaka yadiku sadruka bima kulun Kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami wahai Rasulullah mengetahui bahwasanya hatimu itu sempit disebabkan ucapan-ucapan mereka. Omongannya manusia itu kalau kita dengarkan, ya gini. Ka'ab bin Malik sampai mau balik, mau meralat omongannya. Inilah ya kawan, bahayanya kita itu kalau berkawan dengan orang-orang yang nggak beres. Padahal mereka adalah para lelaki, makanya nggak semua lelaki itu memiliki rasionalitas memiliki rusyad, memiliki pemikiran yang tepat itu nggak semua. Padahal mereka sudah besar, sudah dewasa. Maka rusyad itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Menua itu pasti, tapi dewasa itu adalah pemberian. Lihat buktinya mereka beberapa orang laki-laki banyak lagi. Mereka semua bilang gitu, ayo Kaab balik saja ke Rasulullah sana loh. Minta udur saja. Padahal mereka banyak. Itu. Tapi mereka semua nggak ada yang dewasa. Makanya wala alam ini niatnya kalau memang ini niatnya nolong, betul-betul nolong, kasihan sama Ka'ab. Maka ini termasuk niat nolong yang salah. Wis bener-bener jujur dikon ngomongi, dikon berdusta. Ini salah. Ini nasihat yang tidak pada tempatnya. Tapi kalau memang ini niatnya adalah menjerumuskan Ka'ab, maka ini adalah ucapannya para munafikin seperti ini biasanya dalam riwayat yang lain disebutkan, padahal kamu kan orang pandai ngomong, kamu kan penyair, kamu kamu bisa berpandai ngomong. Nah sekarang kamu udah nggak bisa ya. Jadi pokoknya di, dibully habis-habisan. Nah kamu biasanya kan pinter ngomong toh kaab, kali ini kamu lemah ya, nggak bisa kamu ngomong ya. Kata kaab dalam sebagian riwayat dijawab, saya nggak mungkin mengumpulkan dua dosa kata kaab. Saya sudah bolos dari perang, ini saja sudah sudah dosa yang besar bagi saya. Masa saya mau berdusta lagi? Masa saya mau berdusta lagi? Dalam sebagian riwayat seperti itu. Kaab jawab. Kalau di sini kan Kaab diam saja kan? Dalam sebagian riwayat Kaab itu jawab. Ah masa saya sudah bolos mau berdusta lagi? Ah enggak lah. Gitu loh. Fa'ukadziba nafsi. Jadi, tapi karena saking dahsyatnya godaan dari teman-temannya tadi, Apalagi di bulan puasa seperti ini teman-teman yang posting gambar es, waduh, banyak sekali. Apalagi teman-teman orang awam. Jam 12 sudah mereka sudah pasti posting mukel, nggak puasa. Ini godaan syaitan ya, kawan. Makanya jangan digubris mereka itu. Teman-teman yang seperti itu jangan digubris. Teman-temanmu yang ngajak untuk nggak teraweh, untuk ngajak nggak belajar, untuk ngajak berbuat buruk. Jangan kamu dengarkan. Kalau kamu dengarkan, ya rugi sendiri kamu. Seperti ini. Lah ini Ka'ab bin Malik sudah benar-benar memilih pendapat yang benar, tindakan yang benar ini sampai saking kalutnya. Ini karena saking bingungnya ya Ikhwan Ka'ab bin Malik, saking dahsyatnya kejadian ini. Sampai pengen balik kepada Rasulullah. Padahal perhatikan, kalau dipikir secara secara, secara nalar, Ukas di Banafsi ini sudah nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena persaksiannya kebalik. Kalau kamu tadi itu bohong, terus kamu ralat, ngaku, itu bisa. Tapi kalau kamu sudah ngaku, kamu ralat, tadi saya bohong. Nggak mungkin bisa kok, kok ono. Wis, wis mari ngaku kok terus diralat meneh. Nggak bisa. Paham nggak ini? Paham logika ini? Kalau seandainya tadi Kaab itu bilang Rasulullah, maaf saya punya udur kemarin saya nggak bisa gini gini gini gini gini. Terus nanti diralat Rasulullah tadi saya dusta, yang benar saya nggak punya udur. Nah itu bisa. Tapi kalau tadi itu sudah ngaku Rasulullah saya nggak ada udur apa-apa. Tuh, terus kemudian kamu ralat, ini nggak bisa. Ikrar itu nggak bisa diralat. Oh no, wis mari ngaku kok terus ngomong gak aku mau ngapusi. Ah nggak iso. Bisa. Paham? Tapi karena saking dahsyatnya godaan dari kawan, Kaab bin Malik sampai hampir hampir balik. Hampir saja tergoda. Padahal kalau seandainya dilakukan, malah nggak bisa, malah hancur malah. Entah kok kalau kejadiannya itu kebalikannya mungkin bisa tadi kamu berdusta, kemudian kamu ralat, kamu jujur yang sekarang, ya itu bisa. Oh ini sudah ngaku kok, kemudian mau diralat nggak bisa. Apalagi dalam ilmu hadis persaksiannya seorang yang pendusta itu kadang nggak diterima. Loh, lah kamu tadi dusta, sekarang ngaku kamu dusta. lalu Terus yang benar yang di. Nah, gitu loh. Kotyas dukul kazub. Maka yang benar yang mana? Gak bisa. Itu. Kalau summa makul tulahum, Maka aku katakan kepada mereka, halak ya hadza ahadin min situ zaidah. Aslinya ahadun sebagai failnya dari lakia. Si, si, si. Apakah si ini? Ono gak wong liya sing podo mbek aku ini? Apakah ada orang lain selain aku yang menemui sebagaimana yang aku temui? Ada nggak orang lain seperti aku gini? Nah, Ka'ab bin Malik cari kawan. Cari kawan ya, ikhwan. Kalu na'am, ya betul ada. Lakiyahu ma'aka rojulaini. Naam, laqiyahu ma'aka rajulan. Ya, ya, ada yang senasib dengan kamu. Menjumpai sebagaimana apa kamu jumpai dua orang laki-laki. Qala -laki. mislama kulta. Mereka berdua mengatakan sebagaimana apa kamu katakan. Fakila lahuma. Maka dijawab sama Rasulullah kepada mereka berdua. Mislu makila Dijawab persis seperti apa yang dijawab ke kamu. Mereka juga disuruh pergi. Mereka juga akan dihajar. Gitu. Jadi Ka'ab bin Malik karena saking bingungnya tadi sampai pengen balik kepada Rasulullah, ingin mendustakan persaksian yang pertama. Maka beliau tanya dulu, "Cek, ono to gak wong liya sing koyo ngene? Ada enggak orang yang seperti saya gini?" Kata mereka ada, dua orang. Mereka juga mengatakan sebagaimana apa kamu katakan dan juga dijawab sebagaimana apa yang dijawab kepada kamu. Qala qultu man huma? Siapa? Mereka berdua. Kata Ka'ab. Qalu Murarah ibn Rabi'ah ini yang benar Robi Ar-Robi. Sebagaimana dalam penjelasannya para surah ini adalah kesalahan yang benar, yang masyur adalah Murarah ibnu Robi. Sebagaimana yang kemarin. Karena ini dalam nama rawi seperti ini banyak rawan keliru. Ada yang maklub. Robi ibnu Murarah juga ada. Maka yang benar adalah Murarah ibnu Robi. Al-Amri, yang benar Al-Amri. Al-Amri di situ salah. Tapi bukan salah bukan salah nuskoh, bukan salah cetak tapi salah riwayat. Al-Amri yang benar itu murara ibn Rabi Al-Amri. Ya ada dua orang yang seperti kamu. Yang pertama, yang satunya adalah murara ibn Rabi. Wahilal ibn Umayyah. Dan yang dan yang kedua adalah Hilal bin Umayyah. Jadi kalian tiga orang. Senasib. Persis. Ngomongnya sama. Sama-sama ngaku. nggak punya udur. Dan dijawab. Sebagaimana jawaban kepada kamu. Persis. Kalau Muroroh ibnu Rabi disebutkan alasannya kenapa kok Muroroh itu sampai nggak hadir dalam perang. Jadi sebenarnya gini Ikhwan, Muroroh ibnu Rabi waktu itu punya kebun. Pas kebunnya itu pas lagi lagi lagi apa namanya lagi berbunga-bunganya kebunnya. Lah bayangannya murah Muroro itu gini, eh aku dari kemarin sudah ikut perang cah. Eh kalau kolo tak bolos. Tahun ini tahun ini aku pengen rehat gitu loh. Saya dari kemarin dari dulu saya ikut perang terus. Lah ini pas kebun saya pas pengen mau tak lihat. Sekali-kali lah saya pengen rehat nggak ikut perang. Nah gitu. Kalau Hilal ibnu Umayyah alasannya apa? Biasanya keluarganya itu berjauhan. Kok pas tahun itu apa? Keluarganya pada ngumpul di rumah. Dia juga sama. Eh, mbok sekali-kali saya tak kumpul sama keluarga, mumpung mereka sedang berkumpul semua sekali-kali mbok ya tak rehat. Setan ya, kawan. Padahal niatnya baik loh, nggak ada niat jahat, nifak. Untuk bolos dari Rasulullah nggak ada. Ka'ab bin Malik juga nggak ada alasan, nggak ada terbetik niat buruk sama sekali. Ka'ab bin Malik karena hanya terpesona dengan Madinah pada saat itu. Kalau Murarah ibnu Rabi karena pengen eh sekali-kali pengen tak rehat lah perang terus dah ket ket aku perang terus kali kali nggak apa-apalah saya mau rehat. Lupa ya ikhwan, lalai. Jangan yang menungso ya semenuku. menuku. Hilal ibnu Umayyah, Hilal ibnu Umayyah juga seperti itu. Eh, keluarga saya nggak ada yang berkumpul. Semuanya pada berpisah. Kok ini pas tahun ini mereka kumpul. Eh sekali-kali tahun ini saya tak nggak ikut perang. Nah, makanya ketika mereka berdua ingat dan mereka berdua sadar, makanya langsung bersumpah masing-masing. Kalau Hilal ibn Umayyah langsung bersumpah saya nggak akan kembali kepada keluarga saya. Saya akan berperang, nggak akan terlalaikan lagi. Demikian juga Murarah ibn Rabi akhirnya juga mensodakohkan sebagaimana disebutkan dalam syarahnya di situ. Jadi alasan tiga orang ini sama-sama semuanya nggak ada yang nih nifak. Kalau Kabun Malik kemarin alasannya, kalau Murarah tadi alasannya pengen rehat, Masa perang terus, sekali kali ya pengen absen. Kemudian Hilal ibnu Umayyah juga seperti itu. Karena keluarganya berada di rumah. Sekali-kali pengen ngumpul sama mereka. Namanya lalai, namanya la, lalai. Enggak ada niatan buruk ya ikhwan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ampuni mereka. Qala fadzakaru li rojulaini solehain, maka mereka pun menyebutkan kepadaku dua orang yang soleh. Inilah besarnya kedudukan meniru orang-orang soleh. Jadi lebih tentram. Uh, sama. Yang ada yang terjatuh dalam ini juga, tapi orang-orang soleh. Ya, oh, agak ayem lah jiwa itu. Kaab bin Malik akhirnya nggak jadi. Ya nggak jadi saya. Nggak jadi, nggak jadi balik ke Rasulullah. Karena ada kawannya, gitu loh maknanya. Karena ada kawan, kawannya, Enggak apa-apa. Tak tak lakonani wae, tak lakon ini. Biar saya terima segala konsekuensinya. Saya terima resikonya. Karena tadi ada disebutkan dua orang dua orang yang so yang soleh. Ini kalau kita itu kalau ditemani sama orang soleh itu masih enak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diuji dengan ujian yang sangat berat, beliau ingat-ingat Nabi Musa. Lakot uzia Musa bi aksaromin hada fasobar namanya ta'asi. Meniru orang-orang yang soleh. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, ini adalah di dunia seseorang itu musibahnya akan merasa akan terasa lebih ringan ketika disangga bareng dengan orang lain. Itu kalau di dunia, paham? Kalau kita itu di dunia, kemudian musibah kita itu ada juga yang menimpa orang lain seperti kita, ini lebih ringan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, "Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun." Kalau kalian itu merasa sakit, kalau kalian itu merasa tersakiti dalam perang, terluka dan menderita, ingat, orang kafir juga menderita. Nah, ini adalah supaya manusia itu karena apa? Manusia itu akan merasa ringan ketika ditemani sama orang lain. Ojo ojo ojo sedih, jangan sedih. Banyak orang-orang yang seperti kamu. Nah, akhirnya kan, oh iya ya. Enggak apa-apa karena ada kawannya. Karena ada kawan, karena ada kawannya. Tapi kalau di akhirat Allah Subhanahu wa taala menafikan walaupun kamu itu kawanmu banyak dalam azab nggak berguna. Walayang fa'akumul yauma idzalamtum annakum fil adzabi mustarikun kata Allah Subhanahu wa taala. Gak akan berguna bagi kalian pada hari pada hari kiamat ini. Kalian itu banyak temannya di neraka. Gak guna. Kalau di dunia berguna, ada banyak kawannya. Sakit disangga bareng, menderita dirasakan bersama, duka dilalui bersama. Tapi kalau di akhirat nggak ada gunanya, adab tetap terasa, kepedihan tetap mendera, tidak ada gunanya kalian memiliki teman yang banyak. Itu kata lima Ibnul Qayyim. Jadi harus dibedakan. Kalau di dunia ada barengannya itu enak. Menjadi ringan musibah itu. Tapi kalau di akhirat mau dibarengi semua orang pun gak akan mengurangi rasa sakit yang men yang mendera. Paham di sini? Ya, kawan. Maka di sini Ka'ab bin Malik akhirnya jadi kokoh lagi. Gara-gara tadi apa? Ada dua orang, dua orang yang sama seperti yang bernasib seperti Ka'ab bin Malik. Fadakaru li rajulaini. Qad syahida badron keduanya menghadiri perang Badar. Ini diperselisihkan oleh para ulama Apakah keduanya me menghadiri perang Badar? Saya kemarin hampir mengikuti ucapannya lima Ibnu Qayyim bahwasanya keduanya enggak mengikuti perang Badar. Ibnu Qayyim merojikan keduanya enggak ikut perang Badar. Tapi Al Hafidh Ibnu Hajar merojikan keduanya ikut perang Badar. Karena ini adalah ucapannya Kaab. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan ini adalah ucapannya Zuhri. Dan ini adalah indikasi salah dari Az-Zuhri. Tapi dibantah sama Ka'ab bin sama Al Hafid Ibnu Hajar. Ini adalah ucapannya Ka'ab bin Malik. Bahwasanya Hilal Ibnu Rabi'ah, ah, ah Murarah Ibnu Rabi' dan Hilal Ibnu Umayyah Al-Waqifi keduanya adalah termasuk ahlu Badar, termasuk perang Badar. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim gini, masa keduanya ahlu Badar? Wong Hatib bin Abi Balta'ah saja menjadi jasus saja dimaafkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gara-gara dia adalah ahlu badar. Masa Hilal bin Umayyah sama Murarah bin Robi cuma takholub saja nggak dimaafkan. Mana lebih besar dosanya menjadi jasus sama dosa takholub. Itu alasannya Imam Ibnu Qayyim. Dibantah sama Al Hafidh Ibnu Hajar, tapi Al Hafidh Ibnu Hajar nggak berani nyebutkan namanya Ibnu Qayyim. Cuma bilang apa? berkata sebagian mutakhirin gitu saja. Enggak langsung sebutkan Ibnu Qayyim itu enggak. Padahal itu adalah Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Dibantah sama Al-Hafidz Ibnu Hajar. Anda bisa lihat di sini di syarahnya Syekh Muhammad bin Ali bin Adam. Sebelumnya saya baca di Fatah. Al-Fatah. Yang jelas ini benar. Keduanya adalah termasuk ahlu Badar. Keduanya termasuk menghadiri perang perang Badar. Fihima uswah pada keduanya ada suri tauladan yang baik. Jadi agak agak tentram hati ini ketika nasib saya dibarengi sama dua orang yang soleh. Mereka adalah orang-orang yang baik. Kalau Qala itu hina zakaruhu mali, maka saya pun berlalu terus berjalan ketika mereka menyebutkan dua orang tadi. Kak dong balik. Padahal ismail balik. Hampir saja Ka'ab bin Malik balik. Ka'ab bin Malik balik kepada Rasulullah saw dan meralat ucapannya Padahal tadi seandainya diralat pun nggak bisa karena itu adalah ikror. Ikror itu nggak bisa diralat. Dan ikror itu penting ya Ikhwan. Ikror itu penting. Jadi kalau kamu itu salah ngaku saja. Salah satu fungsinya syariat ini menyuruh manusia itu untuk mengaku apa supaya nggak merepotkan yang lain. yang nggak usah nyari bukti. Karena bukti yang paling dekat ada pada dirimu sendiri. Seharusnya kamu ngaku saja loh biar nggak merepotkan manusia. Kalau kamu itu nggak ngaku, kalau kamu itu dusta, pegel no wong. Wong liya dikon bersaksi orang lain disuruh mencari-cari bukti, akhirnya men mencapekkan. Daripada seperti itu mending kamu ngaku saja. Maka ini pelajaran bagi kita, kalau kita salah itu ngaku saja biar nggak melelahkan kaum muslimin. Jangan tekno tenogo, gak merepotkan. Ngaku nenoe lho nang gampang nang mari urusane kalau orang itu ngaku itu cepat, urusannya selesai gampang, dal-dal dal-dal satet-satet selesai. Tapi kalau berbelit-belit, alasan macam-macam, aduh, habiskan uang, habiskan tenaga, macam-macam. Itu yang disebutkan oleh para ulama mengenai hikmahnya seorang itu ikrar. Itu tadi kisahnya Ka'ab bin Malik. Jadi sudah ngaku pada Rasulullah, terus berdiri, dikejar sama beberapa orang, di dicelah bisa-bisan, di maki-maki kamu udah nggak mampu ya, minta udur gitu saja nggak bisa. Itu syaannya munafikin ya ikhwan. Masa dosa segitu besarnya terus cuma minta udur tok gitu saja. Enak sekali. Seorang mukmin itu merasa dosanya itu sangat berat, Makanya kemarin saya bilang dosa itu adalah luka seumur hidup, nggak bisa terlupakan. Bahkan rasa-rasa ketika melakukan dosa itu masih terus terngiang di telinga sampai kamu tua nanti. Akan terus teringat perbuatan-perbuatanmu yang kamu lakukan dari perkara-perkara dosa itu akan teringat terus. Itu kalau seorang mukmin. Tapi kalau munafik ya seperti ini, wah, dimaafkan sama Rasulullah saja sebenarnya sudah cukup. Jadi itu ngentengkannya namanya tahawun. Ini ngentengkan dengan perkara dosa. Seorang mukmin gak layak seperti seperti itu. Dan karena saking kalutnya Ka'ab bin Malik sampai Ka'ab bin Malik pengen pengen balik. Ini karena saking paniknya, saking kemelut yang melanda hatinya. Ya ikhwan, semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka